بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Kembali kita membaca kitab Usul Sunnah karya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala dengan syarah dari Syekh Sa'ad bin Nasir Asy-Syafri hafizahullahu taala. Silakan dibuka halaman 38. Al-Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, "Fa'alaihil imanu bihi wa taslimu lahu." Ya, ini masih melanjutkan perkataan beliau yang kemarin. "Man lam ya'rif tafsir al-hadis. Beliau katakan seperti itu. Siapa yang tidak memahami makna dari sebuah hadis, maka hendaknya dia cukupkan diri sampai di situ dan dia tetap menghukumi apa yang ada dalam hadis tersebut dan fa'alaihil imanu wajib bagi dia untuk mengimani hadis tersebut wa taslimu lahu dan wajib untuk menerima hadis tersebut dengan lapang dada. Dijelaskan oleh Syekh Sa'ad asy syafii ay yakfihi at-taslimu ay yajibul imanu bima warada bihin nassu. Maksudnya wajib untuk mengimani semua hal yang terdapat di dalam nas yang terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Wala taratu ayyakuna aqluhu qad balagha fahmahu. Dan untuk mengimani Al-Quran dan As-Sunnah tidak dipersyaratkan harus akal kita itu sampai kepada pemahamannya. Artinya tidak dipersyaratkan kita harus memahami maksudnya. Lakinnahu yajibu alaihi ayyumina anna ma ja'at bihi nususu la yumkinu an yukhalifa aqlan sahihan. Namun wajib bagi kita semua untuk mengimani bahwasanya semua yang terdapat dalam nas, semua yang terdapat dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah tidak mungkin menyelisihi akal yang sehat. Fahina idzin yajibu alaihi ayyuqina wa ayusallima wa ayyadhana muqtada hadhihi nususi. Dan ketika itu wajib bagi dia, wajib bagi kita untuk meyakini nas tersebut, untuk meyakini Al-Quran dan As-Sunnah tersebut, menerimanya dengan lapang dada, dan tunduk kepada muqtadah hadhin nusus, tunduk kepada apa yang dikandung dalam nas-nas tersebut. Ya, maka sekali lagi tidak dibesyaratkan kita harus faham dulu baru iman. Kalau kita faham, Alhamdulillah. Kalau kita tidak faham, maka tetap kita imani. Kemudian Al-Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, Mislu hadithis sadiqil masduqi. Contohnya adalah hadis as-sadiqul masduq. As-sadiq artinya orang yang benar atau orang yang jujur. Dari kata-kata sodako, artinya benar atau jujur. Al-masduq artinya orang yang dibenarkan atau orang yang dipersaksikan kejujurannya orang yang dipersaksikan kebenarannya atau orang yang dipersaksikan kejujurannya. Ini makna dari al-masduq. Dan istilah as-sadiqul masduq ini adalah julukan atau sifat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. As-sadiqul masduq itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau adalah orang yang jujur dan orang yang benar dan juga beliau masduq dipersaksikan oleh Allah bahwasanya beliau adalah orang yang benar dan Allah juga persaksikan bahwasanya beliau orang yang jujur. Kita lihat penjelasan Syekh Syafri, "Matsal al-muallifu lidzalika bi hadits as al-masduqi, wa huwa hadits Bani Mas'udin." Al-Imam Ahmad mencontohkan di antara hadis yang wajib kita imani walaupun kita tidak faham maknanya adalah di antaranya hadis As-Sadiqul Masduq yaitu hadisnya Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Qala bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna hadakum yajma'u fi batni ummihi 40 yawman." Sesungguhnya salah seorang di antara kalian, maksudnya kalian ya. Hadakum di sini maksudnya kalian, sesungguhnya kalian, sesungguhnya kita dikumpulkan penciptaannya artinya dikumpulkan unsur-unsur yang membentuk kita bagian-bagian komponen-komponen yang membentuk manusia fi batni ummihi di dalam perut ibunya arba'ina yauman dalam jangka waktu 40 hari summa yakunu alaqatan misla dzalika kemudian setelah itu menjadi alaqah menjadi segumpal darah misla dzalika seperti itu juga kata-kata misla dzalika maksudnya arba'ina yauman juga jadi fase pertama 40 hari, fase kedua sehingga sampai menjadi alaqah itu 40 hari juga. Thumma yakunu mudghatan mithla dzalika. Kemudian setelah itu menjadi mudghah, menjadi sekumpal daging selama 40 hari juga. Berarti 40 hari dikali 3 fase totalnya 120 hari. Sehingga para ulama mengatakan janin kalau sudah berusia 120 hari maka ia sudah ditiupkan ruh. Andaikan janin tersebut keguguran atau meninggal, maka dimakamkan sebagaimana dimakamkannya orang yang hidup. Thumma yab'atsullahu malakan fayu'maru bi arba'in. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat. Dan malaikat tersebut diperintahkan dengan empat perintah. Bikats bi rizqihi. Yang pertama diperintahkan untuk menetapkan rezekinya. Wa ajalihi. Yang kedua, menetapkan ajalnya. Wa amalihi. Yang ketiga, menetapkan amalannya. Apakah dia menjadi orang yang soleh ataukah orang yang tidak soleh. Yang keempat, wa syaqiyun au sa'idun. Menetapkan nasibnya di dunia. Apakah dia menjadi orang yang sengsara ataukah orang yang bahagia. Hadisnya sahih, riwayat Bukhari Muslim. Thumma dzakara Nabi sallallahu alaihi wasallam misalan. Kemudian yang semana dengan hadis ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh dalam hadis yang lain. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna hadakum la ya'malu bi amali ahli jannati." Salah seorang di antara kalian ada yang beramal dengan amalan-amalan penduduk surga. Artinya amalan-amalan soleh selama di dunia. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira'un. Sampai tidak ada jarak antara dia dengan surga kecuali satu jengkal saja. Dia mengamalkan amal amalan soleh sampai seakan-akan dia hampir masuk surga. Fayasbaqu alaihi kitabu Namun catatan takdir mendahului dia. Artinya catatan takdir mengatakan berbeda. Faya malu bi amali ahlin nari fayadukhuluha. Kemudian dia mengamalkan amalan penduduk neraka di akhir hidupnya. Artinya dia mengamalkan amal-amalan maksiat, kebid'ahan atau syirikan di akhir hidupnya. Sehingga akhirnya fayadukhuluha, dia pun akhirnya masuk ke neraka. Waliyadzubillah. Wa inna hadakum la ya'malu bi amali ahlin nari dan di antara kalian ada yang mengamalkan amalan penduduk neraka. Hatta mayakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un. Sampai antara dia dengan neraka itu tinggal satu jengkal. Nah, dia mengamalkan amalan maksiat, amalan keburukan, kekufuran, maka hampir-hampir dia akan masuk neraka. Fayasbaku alaihi kitabu, namun didahului oleh catatan takdir fayamalu bi amali ahli jannati fayadkhuluha. Kemudian di akhir hidupnya dia mengamalkan amalan penduduk surga, amalan soleh, dan akhirnya dia pun menjadi penduduk surga, masuk ke surga. Disebutkan di dalam catatan kaki nomor satu. Al hadits rawahul Bukhari wa Muslimun fi sahihaihima. al Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dalam Sahih Bukhari Muslim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. Ya, kita lihat bagaimana pemahaman yang benar dalam memahami hadis ini. Qala Ibnu Rajab fi Jami'il Ulumi wal Hikami. Ibnu Rajab Al-Hambali menjelaskan dalam kitab Jami' Al-Ulum wal Hikam. Beliau katakan, "Wa min huna kana sahabatu wa man ba'dahum min minas salafis salihi yakhafuna ala anfusihim an nifaq Dari hadis ini maka para sahabat dan orang-orang setelah mereka dari kalangan salafus saleh mereka khawatir diri mereka tertimpa penyakit kemunafikan. Artinya mereka khawatir selama ini mereka menganggap telah mengamalkan amalan soleh padahal mereka tertipu oleh diri mereka sendiri. Mereka khawatir munafik. Wa yashtaddu qaliquhum wa minhu dan kekhawatiran mereka dan juga ketakutan mereka itu yashtaddu. Sangat-sangat luar biasa. Jadi ketakutan mereka terhadap kemunafikan, kekhawatiran mereka akan akhir kehidupan yang buruk, su'ul khotimah itu sangat-sangat sangat-sangat takut sekali, sangat-sangat luar biasa ketakutan dan kekhawatiran mereka. Fal mu'minu yakhafu ala nafsihi an-nifaqa al-asghara. Maka seorang mukmin itu kalau dia seorang mukmin yang sejati dia akan senantiasa khawatir dirinya tertimpa penyakit kemunafikan yang asgar, munafik kecil. Seperti dengan berdusta, mengkhianati amanah, mengingkari janji, kemudian berbeda antara perkataan dengan amalan, berbeda antara sikap di tengah orang banyak dengan ketika sendirian ini nifak asgar. Wa yakhafu ayaghliba dhalika alaihi indal khatimati wa yakhruju ila nifakil akbari. Dan mereka juga khawatir, seorang mukmin yang sejati khawatir penyakit kemunafikan akan menguasai dirinya di akhir kehidupan. Sehingga akan mengeluarkan dia dari nifak asgar masuk ke dalam nifak akbar. Yang nifak akbar ini termasuk kekufuran. Kama taqaddama anna dasa'isa su'i al khafiyyata tujibu su'al khatimati. Sebagaimana telah kita jelaskan, kata Ibn Rajab, bahwasanya isa su' keburukan-keburukan yang dianggap kecil, keburukan-keburukan yang dianggap remeh, yang ringan-ringan, yang khafiyah, yang samar, kalau dilakukan terus-menerus akan tujibu su'al khatimah. Akan mengakibatkan su'ul khatimah akhir kehidupan yang buruk mati di atas keburukan. Termasuk mati di atas maksiat, mati di atas kebidahan, atau waliyadzubillah mati di atas kekufuran. Intaha kalamhu sampai sini perkataan Ibnu Rajab. Perhatikan ya, hadis di atas, hadis as-sadiqul masduq, bahwasanya setiap manusia sudah ditetapkan takdirnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga di hadis selanjutnya bahwasanya setiap kita sudah diketahui oleh Allah bagaimana akhir kehidupannya. Apakah menjadi penghuni neraka ataukah penghuni surga. Ini tidak dipahami oleh para sahabat dan juga para salafus soleh bahwasanya ya sudah kita tidak perlu beramal. Kan sudah ditentukan akhir kehidupannya. Dan juga tidak dipahami oleh eh, para sahabat dan juga para salafus soleh bahwasanya tidak ada takdir. Tidak dipahami oleh mereka untuk menafikan takdir. Tidak. Namun dari hadis ini yang muncul dalam benak mereka, yang muncul dalam pemahaman mereka adalah rasa takut terhadap su'ul khatimah. Khawatir memiliki akhir kehidupan yang buruk dan juga khawatir terhadap penyakit nifak. Yaitu kita selama ini merasa sudah baik padahal ternyata kita masih bobrok, masih banyak kelalaian, masih banyak dosa, masih banyak kekurangan. Nah, ini pemahaman salafus soleh seperti itu. Bukan berarti tidak beramal, bukan berarti menafikan takdir. Kembali ke syarah. Fahadhal hadithu fihi umurun la tudrikuhul uqulu. Hadis ini, di dalamnya terdapat beberapa perkara yang tidak digapai oleh akal. Lakinnana yajibu alaina anusallima biha wa adamu idraki uqulina laha la yadullu ala anna al-aqla yamnauha. Namun kita tetap wajib untuk menerima hadis ini dengan lapang dada dan ketika akal kita tidak bisa menggapainya, tidak bisa memahaminya, ini tidak menunjukkan bahwasanya apa yang ada dalam kandungan hadis ini adalah perkara yang mustahil. Kemudian kita kembali ke matan. Imam Ahmad mengatakan, "Wa mislu makana misluhu takdiri." Dan contoh yang lain adalah hadis-hadis tentang takdir. Syarih mengatakan qala wa mislu ma kana mislu fi taqdiri fa inna ahaditsal qadari la tablughu ba'dul uquli ma'rifata kunhiha. Karena hadis-hadis tentang takdir sebagian akal atau akal dari sebagian orang tidak mengetahui bagaimana hakikatnya. Kaifa ya'lamullahu wa yaqdirullahu wa yakhluqullahu fa'lal abdi thumma yu'aqibuhu alaihi. Sebagian orang tidak memahami bagaimana Allah Ta'ala mengetahui perbuatan-perbuatan manusia, sekaligus Allah juga yang menentukan takdirnya, sekaligus juga Allah juga yang menciptakan perbuatan-perbuatan tersebut. Namun Allah juga yu'aqib, Allah juga yang memberikan hukuman, yang memberikan adab atas perbuatan-perbuatan tersebut. Wa ba'dun nasi aqluhu la yumayyizu wa la yudriku dzalika. Sebagian orang akalnya nggak bisa membedakan dan nggak bisa menggapai, tidak bisa memahami hal ini. Fahina idin nakulu kaunu aqlika la yudriku wa la yuhitu bihi la ya'ni ada masihatihi au butlanihi. Maka ketika itu kita katakan walaupun akal Anda tidak bisa memahaminya dan tidak bisa menggapainya bukan berarti hal tersebut tidak benar atau perkara yang batil. Wala yadullu ala adami idraki akli ghairika lahu. Dan juga tidak menunjukkan bahwasanya orang lain juga tidak bisa memahami. Ketika Anda tidak bisa memahami, bukan berarti orang lain juga sama seperti Anda. Karena bisa jadi orang lain paham, cuma Anda saja yang tidak paham. Kemudian Al-Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, "Wa mithlu ahadithir ru'yati kulliha." Dan contoh yang lain adalah hadis-hadis tentang ru'yah. Ru'yah di sini maksudnya melihat Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Syarih mengatakan wa mithlu dzalika aidan ahaditsur ru'yati allati fiha itsbatu ru'yatil mu'minina lillahi subhanahu wa ta'ala yaumil qiyamati. Dan contoh yang lain juga adalah hadis-hadis tentang melihat Allah yang di dalamnya terdapat penetapan bahwasanya orang-orang beriman akan bisa melihat Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Min contohnya Mawarada fil hadithi anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala. Yang terdapat dalam hadis bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Satarawna rabbakum 'iyanan kama tarawna al-qamara lailatal badri." Kalian akan melihat rob kalian, akan melihat Allah Subhanahu wa taala 'iyanan dengan mata kepala kalian sendiri sebagaimana kalian melihat bulan di malam purnama. Fa in istata'tum alla tughlabu ala salataini salatil fajri wa salatil asri. Maka kalau kalian ingin mendapatkan kesempatan itu, kalau kalian ingin melihat Allah Subhanahu wa taala, maka sebisa mungkin jangan sampai kalian tertidur atau terlewat dari dua salat, yaitu salat subuh dan salat asar. Di catatan kaki nomor satu, Al-Hadith wa Rahul Bukhari wa Muslimun fi sahihaihima an Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Hadis ini riwayat Bukhari Muslim dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari sahabat Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Qala ia mengatakan kunna inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anadhara ilal qamari lailatan. Kemudian Nabi SAW memandang kepada bulan, memandang ke arah bulan di malam hari. Yakni al-badra, ya maksudnya adalah di malam bulan purnama. Faqala Kemudian Nabi bersabda, "Innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamara la tudamuna fi ru'yatihi." Sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian, melihat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kalian melihat bulan ini. Yang ketika kalian melihat Allah Subhanahu wa taala la tudamun, kalian tidak akan berdesak-desakan. Fa in istata'tum alla tughlabu ala salatin qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha faf'alu. Dan andaikan kalian mampu untuk tidak terlewat dan tidak tertidur dari mengerjakan sholat sebelum terbit matahari, yaitu sholat subuh, dan sholat sebelum tenggelamnya matahari, yaitu sholat asar. Faf'alu maka hendaknya lakukan. Itu maksudnya berusahalah supaya tidak tertinggal, terlewat, tertidur, sholat asar, dan sholat subuh. Suma qara'a kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat Wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla al-ghurub. Bertasbihlah dengan memuji nama Rabbmu sebelum terbitnya matahari dan sebelum tenggelamnya matahari. Surah Toha ayat 130. Kita kembali ke syarah. Famislu hadza yajibul imanu bihi. Maka hadis yang seperti ini wajib untuk kita imani. Wa qawnu aqli ba'din nasi la tudrikuhu wa la ta'rifu ma'nahu la ya'ni nafya muqtada hadhihi nususi. Ketika akal dari sebagian orang tidak mampu untuk menggapainya dan tidak mampu untuk memahaminya dan tidak mampu untuk memahami maknanya, bukan berarti kita menafikan kandungan dari nas-nas seperti ini fa nusus nususa qad ta'ti bima tuharu fihi al-uqulu wa ta'jizu an fahmihi. terkadang nas-nas Al-Qur'an dan As-Sunnah itu datang dengan kandungan yang membuat sebagian akal manusia itu heran, bingung dan tidak mampu untuk memahaminya. Lakin la yumkinu an ta'tiya syari'atu bi amrin yukhalifu madlulal aqli. Namun tidak mungkin syariat datang dengan membawa sesuatu yang bertentangan dengan akal yang sehat. Kemudian kembali ke matan, Al Imam Ahmad bin Hambal mengatakan, "Wa inna'at 'anil asma'i wastauhasha minha al-mustami'u." Walaupun hadis-hadis tersebut na'at 'anil asma. Na'at dari kata-kata na'a artinya ba'uda. Artinya jauh. Walaupun hadis-hadis tersebut jauh dari pendengaran, artinya belum pernah didengar sebelumnya. Asing. Wastauhasha Istauhasya, yastauhishu artinya merasa asing, merasa aneh. Ya, jadi walaupun hadis-hadis tersebut belum pernah didengar sebelumnya dan terasa aneh oleh orang yang mendengarnya. Syarif mengatakan, qala al-muallifu wa inna'at anil asma, yakni nahnu nuthbitu hadhihi al-akhbar wa in ja'ana man qala bi anna hadhihi al-akhbara tanu'u anil asma'i wa tatarafa'u Maksudnya kita hendaknya tetap tetapkan hadis-hadis tersebut. Ya, kita tetapkan khobar-khobar tersebut. Khobar di sini artinya hadis. Kita imani, kita tetapkan hadis-hadis tersebut. Walaupun datang kepada kita orang yang mengatakan bahwasanya eh, akhbar atau hadis-hadis tersebut tanu anil asma, terdengar asing, wa tataraffa dan nampak aneh. Wala tusaddiqu biha asma'una dan tidak dibenarkan oleh pendengaran kita. Artinya tidak dibenarkan oleh akal kita ketika kita mendengarnya. Fanaqulu nahnu mutalibuna bil imani wa tasdiqi bima warada fi hadhihi nususi fasam'an wa ta'atan. Maka kita katakan, kita dituntut untuk mengimani dan membenarkan semua yang terdapat di dalam nas Al-Qur'an dan As-Sunnah sam'an wa ta'atan. Kita benarkan dan kita taati. Walau istauhasha minha ba'dul mustami'in. Walaupun dianggap aneh oleh sebagian orang yang mendengarnya. Fa'anta la tanduru ila istihashi nafsika. Maka Anda tidak perlu melihat kepada perasaan aneh yang ada dalam diri Anda. Fa tanduru ila annal wajiba 'alaika al-imanu lidalalati nususi. Namun yang hendaknya Anda lihat adalah bahwasanya Anda wajib untuk mengimani makna-makna dari nas-nas tersebut. Watasdiqu biha ma'adami raddi harfin wahidin minha. Dan yang Anda lihat adalah Anda wajib untuk membenarkan nas-nas tersebut tanpa menolaknya walaupun satu huruf pun. Wahina idin naqulu. Maka kita katakan, Innal ayatil Qur'aniyata allati warada fiha syai'un minal mu'taqadati awil maghibati yajibu al-imanu biha wa taslimu bi wa muqtadaha. Ayat-ayat Al-Qur'an yang terdapat di dalamnya perkara-perkara akidah dan juga perkara-perkara gaib, maka wajib bagi kita untuk mengimaninya dan wajib bagi kita untuk menerima kandungannya dan juga segala konsekuensinya. Wa al-akhbaru al-waridatu 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam bi isnadin sahihin Demikian juga khabar-khabar atau hadis-hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sanad yang sahih. Sawa'un kana isnadan mutawatiran atau kana isnadan ahadiyan sahihan. Baik hadis tersebut sanadnya mutawatir ataupun hadis tersebut sanadnya ahad namun sahih. Al-Sunnah wal Jamaah sepakat bahwasanya hadis ahad kalau itu sahih maka itu adalah hujjah, adalah dalil yang kita terima. Walana duribu lizalika misalan. Dan akan kami berikan beberapa contoh kata beliau. Ja'a fil hadis sahih anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Terdapat dalam hadis yang sahih bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala ila sama'id dunya fi kulli lailatin." Fayaqulu. Allah tabaraka wa ta'ala Rabb kita turun ila sama'id dunia ke langit dunia fi kulli lailatin setiap malam. Fayaqul kemudian Allah taala firman dan seterusnya. Al haditha disebutkan dalam catatan kaki nomor 2 rawahu Al Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah. Hadis ini riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Maka perhatikan ini hadis yang sahih dan memuat tentang perkara mu'taqadat dan juga perkara al-maghibat perkara akidah dan perkara gaib tentang turunnya Allah ke langit dunia. Yang ini terjadi setiap malam. Qad yaqulu qail, terkadang ada orang yang bertanya, "Kaifa yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala ila samai dunya fi thuluthil akhiri?" Bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia di sepertiga malam akhir? Wa thuluthul akhiru yakhtalifu ma baina baladin wa akhara. Padahal sepertiga malam itu antara satu negara dengan negara yang lain beda-beda. Kalau di Indonesia sedang malam, sepertiga akhir malam, mungkin di benua Amerika itu sedang siang. Di benua Amerika sedang malam, di Indonesia sedang siang, beda-beda. Nah, aku maka kita jawab, aqluka kalam yuhid ma'arifatan wa madlulan bimadluli hadal hadithi. Akal Anda tidak memiliki makrifah, tidak memiliki pemahaman wa madlulan dan juga tidak memahami makna dari makna hadis ini. Wa kaunu aqlika ajiza an fahmihi la yambaghi ay yakuna saddan laka anil imani bihi. Nah, ketika akal Anda tidak mampu untuk memahaminya, maka tidak semestinya Anda sad dan berpaling untuk mengimani hadis ini. Amin wa aiqin wattahim aqlaka. Maka tetaplah imani hadis ini, tetaplah yakini kebenaran hadis ini, dan tuduhlah akalmu, tuduhlah akal anda yang kurang, akal anda yang punya keterbatasan. Kul akli ajizaan fahmi misli hadha. Katakanlah bahwasanya akal saya tidak mampu untuk mencerna atau tidak mampu untuk memahami masalah seperti ini. Lakin madama annahu qad thabata fasam'an wa qa'atan. Namun selama hadis itu sabata sahih, maka katakanlah sam'an wa ta'atan. Saya mendengar dan saya taat. Wa yaqin bi anna madlul al-hadithi la yumkinu ay yukhalifa madlul al-aqli. Dan yakinilah bahwasanya makna dari hadis tidak mungkin bertentangan dengan akal sehat. Lakin qawnu aklika lam yudrik wajah sawabi fi هذا la ya'ni anna syar'a aw nassa warada bima yadullu ala mudadatil aqli. Namun ketika akal Anda tidak bisa memahami dengan pemahaman yang benar dalam masalah seperti ini, bukan berarti syariat atau juga nas itu memuat atau menyampaikan sesuatu yang bertentangan dengan akal. Wal jawabu fi misli hadza sahlun wa yasirun. Dan menjawab pertanyaan seperti di atas itu mudah dan mudah. Wa man syubhati inda man yaqulu hadzal kalama annahu qasa Allah azza wa jalla ala Sumber dari syubhat orang yang mengatakan perkataan seperti ini adalah bahwasanya dia mengkiaskan Allah azza wa jalla dengan adamiyin dengan manusia. Kembali ke kias lagi. Banyak kesesatan muncul dari sumber kias, mengkiaskan Allah dengan makhluk, menganalogikan Allah dengan makhluk. Fakama annal makhluqa la yakunu fi makanin hatta yakhluwa minhu al-makanul akharu. Makhluk itu tidak mungkin ketika dia berada di suatu tempat kecuali dia harus meninggalkan tempat yang lain. Kalau saya ada di luar rumah berarti saya harus meninggalkan dalam rumah. Ya, kalau saya ada di luar rumah berarti saya tidak di dalam rumah. Kalau saya di dalam rumah maka saya tidak di luar rumah. Ini makhluk. Dhanna dhalika dhannu anna Allah Ta'ala misla zalika. Maka orang yang bertanya tadi, yang punya sangkaan seperti tadi, dia menyangka bahwasanya Allah itu seperti makhluk tadi. Kalau dia berada di suatu tempat, maka dia harus meninggalkan tempat yang lain. Itu makhluk. Nah, orang yang punya pertanyaan tadi, dia punya cara berpikir seperti ini dulu. Ini sumbernya. Yaitu menganalogikan Allah dengan makhluk. Yang makhluk itu tidak bisa berada di beberapa tempat secara sekaligus. Fakat yalzamu min ithbati nuzuli khuluwal arshi an hasabi dhannihim al-fasidi. Maka turunnya Allah ke langit dunia ini mengkonsekuensikan, mengakibatkan kosongnya arsh menurut sangkaan mereka yang rusak tersebut. Ayat mengatakan Allah Ta'ala di atas arsh. Ketika Allah Ta'ala turun ke langit dunia berarti arsh kosong. Ini kata mereka. Ini menurut sangkaan mereka. لأنه ظن أَنَّ اللَّهَ الْعَظِيمَ يماثل الْمَخْلُوقَ. Karena mereka menyangka bahwasanya Allah Ta'ala yang Maha Agung itu semisal dengan makhluk. فَإِنْ fi makanin khallat minhu al-amkinatul ukhra. Ketika ada di suatu tempat, maka tempat yang lain kosong dari sesuatu tersebut. Ini sifatnya makhluk. Allah Jalla wa'ala la yasihu ayyuqasa alal makhluki qiyasan tamthiliyan kama taqaddama. Dan Allah Jalla wa'ala tidak sah, tidak boleh dikiaskan dengan makhluk dengan qiyas tamthili seperti sudah dijelaskan sebelumnya. Fallahu subhanahu wa ta'ala muttasifun sifatil ulu. Dan Allah subhanahu wa ta'ala itu disifati dengan sifat maha tinggi. man yanfi al-uluwa yadhunnu anna al-uluwa huwa min jihatihi faqat. Dan orang yang menafikan sifat ulu, orang yang menafikan sifat kemahatinggian Allah, bahwasanya Allah maha tinggi di atas arsnya, orang tersebut menyangka bahwasanya Al-ulu sifat maha tinggi itu tinggi dari sisi dia saja. Dia menyangka Allah itu maha tinggi dengan sifat tinggi yang sama seperti sifat tinggi makhluk. Tinggi dalam arahnya makhluk. Walaya alamu annal uluwa muhitun bil makhlukati. Dia tidak mengetahui, dia tidak memahami bahwasanya sifat maha tinggi Allah itu meliputi segala sesuatu. Ya sifat maha tinggi Allah tinggi di sini berbeda dengan tingginya makhluk makhluk punya jihah, punya arah. Kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah. Nah ini atas tadi itu tingginya makhluk. Tinggi dalam versi makhluk. Adapun sifat maha tinggi Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak sama dengan sifat tingginya makhluk. Kalau sifat tinggi makhluk itu relatif. Makanya tadi kata beliau. Orang yang menafikan sifat maha tinggi, itu karena dia menilai tinggi itu relatif dari sisi dia saja. Karena orang itu ketika dia di atas pohon dia tinggi, namun dia masih di bawahnya orang yang berada di atas gedung. Ketika orang berada di atas pesawat, dia tinggi, namun dia masih di bawah orang yang berada di atas wahana luar angkasa, ya, space station di sana. Jadi sifat tingginya makhluk itu relatif. Tinggi menurut siapa? Tapi kemaha tinggian Allah Subhanahu wa taala itu tidak relatif. Maha tinggi Allah itu mutlak. Karena maha tingginya Allah berbeda dengan tingginya makhluk. Sehingga sekali lagi, orang-orang yang menafikan sifat-sifat Allah itu biasanya diawali karena mereka menyamakan Allah dengan makhluk dulu. Karena diawali oleh konsep berpikir ini, menyamakan dengan makhluk dulu, setelah itu baru menolak sifat. Sebagaimana sudah pernah kita jelaskan dalam kajian kitab Al-Mustafat Al-Alum Atil I'tiqad. Demikian yang bisa kita baca. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.